بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه ازدماء الجيوش ازدماء الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية وأنه سبحانه وتعالى يهبط كل ليلة, ليلة إلى السماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاده قال في خطبة رسالته وأنه قال في خطبة رسالته بعد صح عن الشافعي أنه قال خلافة البكر بكر بعد هذا تفصيله قال في خطبتي رسالتي جبت نعم، في سنة وقال في خطبة رسالته الحمد لله الذي في كتابك نعم تفضل قال في خطبة رسالته الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما ويصفه به خلقه فجعل فجعل فجعل صفاته فجعل فجعل صفاته سبحانه إنما تتلقى بالسمع تتلقى تتلقى بالسمع إنما تتلقى إنما تتلقى بالسمع نعم وقال في خطبته رسالته Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du Berkata Syafi'i rahimahullah dalam Muqaddimah kitabnya Risalah Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah Inilah kitab tertua dalam ilmu usul fiqh Ya, dari situlah ulama-ulama mengambil kaidah-kaidah. <coughs> Nama kitabnya Ar-Risalah. Alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsah. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia menyipati tentang dirinya wa fawqa yasifuhu bihi khalquh. Lebih tinggi daripada apa yang disipati makhluknya tentangnya. Allah menyipati dirinya dengan segala macam bentuk kesempurnaan lebih tinggi daripada makhluk menyipati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya daripada makhluk. Faja'ala sifatihi subhanahu <coughs> innama tutalaqqa bisama'. Maka Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan kaidah bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya dapat ya disebutkan dari pada sumber dalil hanya dapat dinyatakan ketika diambil daripada dalil. Akidah kita Ahlussunnah untuk mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, tidak ada jalan. Kecuali daripada dua jalur saja. Pertama adalah jalur daripada Allah. Dialah yang telah menceritakan tentang dirinya. Sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya. Yang terdapat dalam kitabnya Al-Quran. Yang kedua, melalui jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lah yang mengenalkan kita kepada Allah dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya maupun perbuatan perbuatannya tak ada jalan yang ketiga tidak bisa dengan akal logika karena akal sempit akal pendek akal tak sempurna yang akan menjangkau sifat Allah menjangkau makhluk saja banyak akal ini menyerah ya sebagaimana akal menyerah dalam menjangkau tentang hakikat roh yang ada bersamanya intinya akidah kita Allah tak dapat kita kenal kecuali melalui informasi yang dia sebutkan tentang dirinya dalam kitab Al-Quran dan apa yang diinformasikan oleh nabinya dalam sunnahnya. Tidak ada jalan yang ketiga. Qala Yunus bin Abdul A'la qala li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu al-aslu Qur'anun wa sunnatun fa lam yakun faqiyasun 'alayhima وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة والإجماع أكبر من الخبر الفرد والحديث على ظاهره وإذا تحمل المعاني فما أشبه وإذا احتمل وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها المعاني المعاني فما أشبه منها ظاهر فهو أولاها به نعم بركة يونس بن عبد الأعلى pernah berkata kepadaku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Syafi'i berkata kepada Yunus bin Abdul A'la <coughs> asal dalam memahami agama ini adalah Quran, kemudian sunnah. Jika tak terdapat dalam Quran dan sunnah, maka hendaklah dikiaskan dengan apa yang terdapat pada keduanya. Jadi setelah Quran, sunnah kias. Misalnya apa kias? Kita contohkan kemarin mengkiaskan beras dengan gandum dan kurma sama-sama bahan makanan pokok dapat ditimbang, disimpan, disukat. Ini namanya kias. Maka boleh dikeluarkan juga zakat dalam bentuk beras. Meskipun tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Ya, dikiaskan dengan apa yang terdapat dalam Quran dan sunnah. وإذا idza الحديث al رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح sahha منه فهو سنة fa ya jika menyambung hadis dari Rasulullah SAW dengan sanad yang tak terputus dengan sanadnya semua perawinya terpercaya benar maka itulah sunnah maksudnya jika terputus jalurnya maka itu bukan sunnah Hadis ini sampai kepada kita dibawa oleh orang-orang perawi memiliki mata rantai. Si fulan dari si fulan dari si fulan. Ya, lengkap dan diketahui sejarah mereka. bosnya si fulan pernah belajar dengan si fulan. Si fulan pernah menyampaikan ilmu kepada si fulan sampai ke Rasulullah. Ya, dan harus dipastikan pula setiap orang-orang yang membawa berita ini ya, yang berantai haruslah orang yang terpercaya. Jika hadis tersebut datang daripada jalur orang terpercaya dan semua sanadnya tak terputus, alias menyambung, maka itulah sunnah yang dapat dijadikan sebagai hujah. Apabila datang dari jalur yang terputus, ya, maka tak dapat dijadikan hujah atau datang daripada jalur yang nyambung tapi perawinya bermasalah, tercelah palannya dicurigai berdusta dan semacamnya, maka hadis tak disebut sebagai sunnah. Maksud sunnah oleh Syafi'i adalah hadis-hadis yang sah sanadnya, sah matannya. Kemudian berikutnya setelah sunnah, setelah Quran, sunnah, ijma, eh, qiyas, berikutnya adalah wal ijma'. Al-ijma' adalah sumber yang keempat. Urutannya keempat. Sebagian meletakkan pada urutan ketiga setelah Quran, sunnah. Ijma' barulah kias. Ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad maksudnya para ulama atas satu perkara daripada perkara-perkara agama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ini adalah merupakan kebenaran semata. Ya. Sebagaimana ijma hanya mereka untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar Siddiq semua sepakat. Di masa Nabi, Nabi tidak mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Tetapi ditulis sebagaimana yang mampu ditulis. Ada yang di daun, ada yang di kulit, ada yang macam-macam. Di batu. Ya, maka ketika meninggal para kurwa, Umar khawatir Quran ini ya <clears throat> belum sempat dibukukan akan wafat para menghafal Quran maka Umar ya, menyarankan Abu Bakar untuk menulis mushaf dalam satu mushaf maka Abu Bakar memerintahkan ya salah seorang sahabat Ubay bin Kaab untuk mengumpulkan seluruh Quran yang terdapat pada segala macam wadah baik yang ada pada dedaunan yang ada pada tulang yang ada pada kulit yang ada pada batu ditulislah menjadi satu mushab. Ya, dan awalnya Abu Bakar merasa keberatan karena Nabi tidak buat. Tapi Umar menyarankan ini adalah kebaikan semata. Ya, kalau kita mengacu kepada Quran juga ada dalam Al-Quran Allah mengatakan inna ya alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kamilah yang mengumpulkannya di dadamu, kami pulalah yang membacakannya kepadamu. Berarti Allah ingin Quran ini dikumpulkan sebagaimana dikumpulkan dalam dada tak ada masalah, demikian pula dikumpulkan dalam mushaf. Akhirnya sepakatlah mereka, inilah contoh ijma. Sebagaimana ijma'nya para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah. Ini adalah yang keempat. Ya. adilatul eh, adillatul ahkam atau masadirul ahkam, sumber-sumber hukum itu disepakati ulama tiga. Quran, sunnah ijma' dan qiyas disepakat di, di, di, dikatakan oleh mayoritas para ulama. Sebagian besar mereka menganggap qiyas sebagian daripada ya, sumber-sumber dalam menghukumi sesuatu perkara. Syafi'i mengatakan <clears throat> wal ijma'u akbaru al khabar fardi. Ijma' itu lebih besar dibandingkan al khabar fardi. Al khabar fardi adalah ya berita atau hadis yang perawinya setiap jalur itu setiap tingkatan hanya satu saja perawinya. Itu namanya al-fardu. <clears throat> hadis itu memiliki beberapa bagian. Ada hadis yang perawinya itu setiap tingkatan minimal minimalnya dua. Namanya al-aziz. Ada hadis setiap tingkatan minimalnya tiga perawinya pada sahabat tiga, pada tabi'in tiba tiga, berikutnya tiga, namanya al-mashhur. Tiga atau lebih. Jadi kata Syafi'i rahimahullah, bila hadis itu datang dari jalur yang satu, namanya al-fardu, maka lebih utama jika berselisih dengan ijma' didahulukan ijma'. Ijma' tak boleh diingkari. Ya, sebagaimana ijma' para sahabat tentang pengharaman nikah mut'ah ijma mereka. Ya, tak ada menyisihinya. <clears throat> Walaupun ada nukut daripada Ibn Abbas menyisihinya atau Ibn Mas'ud. Tapi yang rajih semuanya tegak ijma. Sebagian mereka tak tahu ada ijma di sana. Setelah itu tegaklah ijma. Ijma mereka tentang haramnya mengkonsumsi al-humurul ahliyah. Ya, keledai-keledai negeri Tak boleh mengkonsumsinya. Tertegak ijma'. Ya, banyak ijma'. Ijma'nya kaum muslimin tentang kewajiban salat, kewajiban zakat dan seterusnya. Yang menyelisih ijma' yang sharih, yang sahih hukumnya adalah kufrun, kafir. Ya. Ijma' kaum muslimin salat lima waktu wajib. Yang mengingkarinya kufrun, kafir, keluar daripada Islam. <clears throat> Wal hadithu ala zahirihi kata Syafi'i rahimahullah, al hadis itu kita menghukuminya sebagaimana zahir hadis. Zahir adalah apa yang tampak daripada hadis yang dipahami ketika disebutkan. Itu namanya zahir. Kalau saya katakan singa, zahirnya adalah singa, binatang yang kita ketahui, binatang buas. Ya, binatang buas yang ada di hutan, di padang pasir. Ya, kalau seseorang mengatakan aku melihat singa, maka zahirnya kita pahami singa itu adalah binatang. Ya. Kecuali jika ada hal-hal yang malingkan makna zahir ini kepada makna yang tidak zahir. Aku melihat singa berpidato di atas mimbar berapi-api, berapi-api. Maka ini tak dapat dibawa singa kepada makna yang zahir. Karena singa tak akan mungkin berpidato. Tak akan mungkin berbicara di hadapan mimbar. Ya, maka perkataan itu pertama kali kita dengarkan, kita pahami adalah zahirnya. Kalau disebut orang kupu-kupu, maka kita paham kupu-kupu yang memiliki sayap. Cantik-cantik, indah-indah itu kupu-kupu. Itulah zahirnya. Di rumahku ada kupu-kupu. Zahirnya jelas binatang. Ya. Tetangga kami selalu di rumahnya ada kupu-kupu malam yang datang setiap malam. Nah, udah berubah maknanya. Kupu-kupu malam. Ya. Maknanya perempuan pelacur dan semacamnya. Maka asal muasal perkataan dibawa kepada zahirnya. Kalau Allah mengatakan tangan ya tangan. <clears throat> Allah mengatakan wajah ya wajah. <clears throat> Allah mengatakan dia datang dia datang. Dihukumi dengan zahir perkataan terlebih dahulu. Ya. <clears throat> Jadi kata beliau Wal hadithu ala zahirihi. Jika datang hadis dari Nabi, kita hukumnya secara zahir. Ya. Ini yang dibenci oleh ahlu kalam. Sehingga mereka menyebutkan kita orang-orang tekstual. Berpatokan dengan zahir Quran dan zahir hadis. Hanya tekstual aja mereka. Dan mereka tak paham kontekstual, kata mereka. Ya. Terima Quran bulat-bulat, itulah mereka. Ya. Siapa mereka? Orang Wahabi. <laughs> Kita lagi Wahabi. Mereka tak timbang dengan akal mereka. Ya, ini celaan kepada Nabi dan para sahabat karena Nabi para sahabat menerima Quran sebagaimana adanya. Tak ada mereka tukangnya, bukan tangan maknanya kuasaan, bukan bersemai maknanya menguasai, tak ada. Dan itu dikatakan Ar-Razi, zahir Quran Zahir Quran jika dipahami secara zahir tekstual akan mengiring orang kepada kekufuran. Ini ucapan batil min abtalil batil. Berarti Quran adalah kitab dhalalah. Berarti dengan itu Quran dianggapnya kitab yang menyesatkan umat manusia. Nauzubillah min dzalik. Wa idza ihtamala al-ma'ani jika hadis tersebut mencakup beberapa makna, dua tiga makna al-ma'ani Fama ashbahu minha zahiruhu fahuwa aulaha. Yang dekat dengan makna zahir itu yang lebih utama untuk dipahami, dijadikan sebagai alasan hujah. Ya, ini perkataan Syafi'i rahimahullah. Ini memang bahasa Arab demikian. Ya. Kalau ibu kita mengatakan pergi kau beli dulu apel, maka tak ada yang lain. Apel ya apel. Jangan kau tafsirkan dengan yang lain-lain. Ya begitu juga dalam berbicara. Kalau katakan tolong belikan saya susu, ya susu. Jangan ditafsirkan dengan tafsiran yang lain. Karena itu yang zahir secara awal ketika kita mendengar kata-kata susu ya kita paham susu. Ya. Begitulah dan ahlul kalam tidak. Mereka ketika datang ayat Al-Qur'an, datang eh, sabda Nabi SAW mereka tak mau langsung terima zahirnya. Mereka pikirkan kayaknya bukan ini maknanya nih. Ya, tapi maknanya seperti ini. Itulah kerja ahlul kalam. Kita akan marah kepada anak kita kalau kita katakan, pergi kau beli sana apel. Tunggu sebentar, saya pikirkan dulu, anak apelnya apa kira-kira, Bi? Apel yang bagaimana ini? Kita akan marah kepadanya, langsung kau kerjakan. Kalau kalah begitu. Ya, kalau kita mendengarkan Quran dan Sunnah kita katakan sami'na fa'amanna. Kami dengar kami imani, wa saddaqna kami benarkan. Ya, ini kita ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu kalam tidak. Karena ahlul kalam bukan ahlu sunnah. Mereka ahlul <laughs> kalam. Bukan ahlu as-sunnah. نعم أحسن الله إليكم قال الخطيب في الكفاية أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن جعفر ابن, حب ابن حيان قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثني يونس ابن ابن عبد الاعلى فذكره به نعم الخطيب juga meriarkan dengan jalurnya yang semakna dengan di atas نعم ومن كلام الامام الشافعي ايضا وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي ان يؤمن به العبد فقال لله تعالى اسماء وصفات جاء بها كتابه واخبر واخبر واخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم امته لا يسع احدا من خلق الله تبارك وتعالى قامت عليه الحجة ردها وإنكارها فإن القرآن نزل بها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بها فيما روى العدل عن العدل عنه فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فهو معذور بالجهل فإن علم الله فإن علم الله فإن علم الله علم الله تعالى لا يدرك بالعقل لا يدرك لا يدرك بالعقل ولا بروية روية وفكرة ونحو ذلك فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه سميع وأن له يدين يدين بقوله بل يداه مبسوطتان نعم dari perkataan Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang sifat Allah Azza wa Jalla Dan apa yang syaikhnya seorang hamba lakukan jika mendengar sifat Allah? Maka Syafi'i menjawab, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat dalam kitabnya, yang diberitakan oleh nabinya kepada umatnya. Tak boleh seorang pun daripada manusia ya, yang telah sampai kepadanya hujah, sampai kepadanya kalamullah, kalamur rasul, apapun Allah beritakan rasulnya, ya tentang Allah, tentang dirinya, nama-namanya, sifatnya, tak boleh bagi seorang makhluk pun untuk mengingkarinya. Karena Quran yang turun membawa hal tersebut, informasi itu. Dan hadisnya juga sahih dari Nabi SAW. Perawinya adalah kumpulan daripada orang-orang yang terpercaya. Dari orang-orang yang terpercaya. Ya. Fa'in khalafa ba'da thubutil hujjah alaih fahuwa kafir. Jika dia menyelisihi apa yang terdapat dalam Quran dan dalam sunnah setelah sampai kepadanya hujah, dia dapat menjadi kafir. Kata Syafi'i rahimahullah. Quran mengatakan begini, hadis mengatakan begini, dia katakan tidak, bukan ini maknanya. Berarti dia menolak Quran dan hadis. Hukum menolak Quran dan hadis kafir. Tapi karena syubhat sajalah ahlul kalam tidak dikafirkan oleh ulama yang mengingkari kalam Allah, mengingkari kalam Rasulnya, kafir. Ya. Kata beliau, <clears throat> adapun jika dia menyisinya setelah sampai kepadanya hujah, maka dia akan menjadi kafir dengannya. Fa'amma qabla thubutil hujjati alaih min jihatil khabar, kalau belum datang kepadanya hujah, belum sampai kepadanya berita, baik daripada Quran maupun sunnah, tentang suatu perkara apapun juga tentang Allah nama-namanya sifatnya fahuwa ma'dzuran bil jahli maka kejahilannya itu diberikan uzur ketika belum sampai kepadanya hujjah fa inna ilmu Allah taala la yudraku bil aqli wala bir rawiyyati wal fikri nahi ilmu Allah tak akan dapat diliputi dengan akal manusia sempit ya tak dapat dengan direnungi dan dipikirkan dan semacamnya. Sesungguhnya Allah Taala memberitahukan bahwa dia mendengar dan dia memiliki dua tangan. Biqaulihi firmannya bal yadahu iqra. Wa anna lahu yaminan bal yadahu mabsutatan. Wa anna lahu wa anna lahu yadaini qabla Wa anna lahu yaminan biqauli subhanahu wa ta'ala was samawati matwiyatun yaminan." Nah. Allah menyebutkan dirinya mendengar dan dia memiliki dua tangan. Ya, maka Allah mengatakan bal yadahu tetapi kedua tangannya mabsuutatan terbentang. Ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala membantah kaum Yahudi yang mengatakan Allah itu kikir, tangannya tak pernah membentangkan nikmat. Qalatil yahudu yadullahi maghlulatun berkata Yahudi, kaum Yahudi, Allah itu tangannya terbelenggu. Maksudnya tertahan, tak mau berinfak, maka Allah membantah bal yadahu mabsuutatan. Yang benar, tetapi hakikatnya tangan Allah selalu terbentang. Ya, sahaul laila wan nahar. Allah selalu membentangkan tangannya siang dan malam, memberikan kepada hamba-hambanya nikmat rezeki. Jadi ayat ini menjelaskan Allah memiliki dua tangan. Dan Allah menjelaskan dia memiliki tangan kanan biqauli subhanahu wa samawati matwiyatun biyamini. Dan langit dia gulung dengan tangan kanannya. Naam. Mengenai tangan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa riwayat, dua riwayat. <clears throat> Satu riwayat mengatakan kilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah itu yamin. Yamin dalam bahasa Indonesia artinya adalah kanan. Ya, sementara dalam riwayat lainnya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan kanan dan kiri. Ya, berkata para Syekh Ibnu Aziz bin Bas menggabungkan dua hadis ini, kata beliau, yakni tangan Allah itu dua sebagaimana duanya tangan makhluk. Ya, dan tangan Allah itu secara bahasa ada yang kanan dan ada yang kiri, tapi secara makna tak ada bagi Allah tangan kiri. Semuanya semakna dengan tangan kanan dalam pengertian semuanya baik. Manusia mana lebih baik, kanan atau kiri? Kanan. Kita memberi tangan tangan kiri kurang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala dua-dua tangan Allah semuanya yamin, kilta yadaihi yamin, kedua-dua tangannya yamin kanan dalam pengertian maknanya sama yakni baiknya. Tak ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Sebagaimana pada tangan manusia. Nah, وأن له وجها بقول سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام dan Imam Syafi'i mengatakan Allah punya wajah ya Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman dan berkekalanlah wajah Rabbmu dzul jalal pemilik kemuliaan wal ikram keagungan Naam jadi Allah punya wajah bagaimana wajah Allah hanya Allah yang tahu Nanti kita akan tahu manakala kita akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Sekarang kita tak tahu. Tapi dia punya wajah? Iya. Kita akan melihatnya? Iya. Kata siapa? Allah dan nabinya. Lalu kalam menolak kita melihat Allah karena kata mereka kalau Allah dilihat berarti Allah ada dalam satu arah. Berarti Allah diliputi, diliputi oleh arah. Dan itulah mereka menolak Allah memiliki sifat wajah. Jadi apa mereka tafsirkan bukan wajah tapi maksudnya adalah iradatul ihsan kehendak Allah untuk berbuat kebaikan. Inilah takwil kaum Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah menetapkan sifat iradah bagi Allah, tapi menolak sifat-sifat dzatiyah bagi Allah. Naam. Wa anna lahu qadaman sallallahu alaihi wasallam hatta yadha fiha qadamahu, yakni fi jahannam. Ini kata Syafi'i lagi, Allah tuh punya kaki, qadam. Qadamnya manusia, telapak kaki, qadamnya manusia. Qadamun, telapak kaki. Ya, dari mata kaki ke bawah itu namanya kadamun. Ya, ke atas sampai pangkal paha namanya rijlun. Lutut namanya rukbatun, betis namanya sakun, paha namanya fakhidun. Keseluruhannya disebut rijlun, bagian dari mata kaki ke bawah disebut kadam. Maka Syafi'i mengatakan Allah memiliki kadam, tapak kaki. Dari mana Syafi'i mengambil perkataan Nabi? Hatta yada'ar rabbu fiha qadamah. Sehingga akhirnya ar-rabbu Allah meletakkan padanya, maksudnya di atasnya, qadamahu kakinya. Tapaknya. Ini hadis berkaitan dengan neraka jahannam. Yang terus-menerus meminta agar dipenuhi dengan manusia. Ketika telah punah, semua manusia telah masuk ke dalam neraka jahannam daripada penghuni neraka jahanam Neraka jahanam terus meminta sebagaimana Allah mengatakan dalam Qur'anul Karim, "Yauma naqulu jahannama halim talati fataqulu hal min mazid." Pada hari di mana neraka jahanam berkata di mana Allah berkata kepada neraka jahanam, "Apakah engkau telah penuh?" Neraka jahanam menjawab, "Tuhan, masihkah ada lagi tambahan?" Sehingga akhirnya Allah meletakkan di atas neraka jahanam kakinya Seketika neraka jahanam pun berguncang dan berkata qattu qat cukup cukup. Barulah dia diam. Maka Syafi'i mengimani Allah menyakaki, tapi jika kau tanya orang-orang yang menisbatkan diri sebagai Syafi'iyah mereka ingkari. Kau tanya saja. Kau matapnya apa? Syafi'i. Kau yakini Allah menyakaki? Tak mungkin. Itu bukan Allah. Itu manusia. Tanyakan kepada orang-orang yang mengaku sebagai Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Mereka selisih Imam Syafi'i rahimahullah. Syafi'i meyakini Allah punya kaki. Punya kadam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan demikian dan riwayatnya sahih, hadisnya sahih, bukan palsu hadisnya. Ya. Jangan kau bayangkan tentunya kaki Allah tak akan pernah sama dengan kaki makhluk. Nah. وأنه سبحانه يضحك من عبده المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم lilladhi kutila fi sabilillahi azza wa jal annahu wa huwa yadhaku Dan Syafi'i mengatakan Allah Subhanahu wa taala juga tertawa dari hambanya yang mukmin. Di mana Nabi SAW berkata terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah, manakala dia berjumpa di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, Allah tertawa kepadanya. Ya. Ini dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Allah tertawa. Kau tanyakan kepada orang-orang Syafi'i Syafi'iyah, mereka tak beriman. Allah tertawa mustahil itu bukan Allah, itu makhluk. Ya. Padahal yang mengatakan Nabi SAW dan Nabi tak akan mungkin bual, berbual, tak mungkin Nabi berdusta, tak mungkin Nabi tak paham dengan apa yang diucapkan. Dan tak mungkin sahabat pun tak paham apa yang diucapkan Nabi SAW. Nah. Wa annahu subhanahu yahbitu kulla laylatin ila sama'id dunya bi khabari Rasulillahi nah, sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi nih. Dan sesungguhnya Allah SWT turun setiap malam ke langit dunia. Sebagaimana riwayat berita dari Nabi SAW. Ya orang-orang mengaku syafi'i paling getol mengaku syafi'i. Buat majlis, buat dialog, mengingkari Allah turun seperti tiga malam terakhir. Tapi ngakunya bermadhab syafi'i. Bahkan melecehkan. Bahkan dianggap ini akidah wahabi. Itulah kaum wahabi otaknya nggak dipakai katanya. Kata mereka, wahabi otaknya nggak dipakai. Bagaimana Allah turun sepertiga malam terakhir? Siapa di atas? Kemudian malam tentunya dunia ini berbeda-beda. Di sana malam, di sini siang. Kalau begitu kapan Allah naik? Berarti Allah terus turun. Ini ungkapan batil mereka. Subhanallah. Ngakunya apa? Syafi'i. Kalau kita tak kunut, heboh. Kan? Tak bermadhab syafi'i. Mereka mengingkari akidah syafi'i rahimahullah. Tenang, tenang. Ini akidah Syafi'i rahimahullah. Naam. Wa annahu subhanahu laisa bi'awar. لقول رسول sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم Dajjal. faqal innahu a'war wa Inna Rabbakum ربكم bi'awar. بأعور Syafi'i berkata Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah picak matanya mata picak adalah orang yang satu matanya itu tak bisa melihat alias buta ada matanya tapi picak Ya, Dajjal itu matanya bicak. Dan Allah tidak bicak, Tak sama dengan Dajjal. Dari sinilah ulama al-sunnah memastikan, meyakini Allah memiliki dua mata. Ketika Nabi mengatakan, Inna Rabbakum laisa awar, Tuhan kalian itu bukan awar. Awar bukanlah matanya bicak, Sebagaimana matanya Dajjal. Karena Dajjal ketika turun ke bumi ini, dia mengaku sebagai Tuhan. Maka Nabi mengatakan, Tuhan kalian itu bukan picak. Sementara mata Dajjal itu picak. Berarti Allah memiliki Dua mata. Dalam Al-Quran tak ada keterangan kata-kata dua mata. Tapi dalam sunnah Nabi, mafhumnya ya. Dalam Quran disebutkan dengan lafaz jama' dan dengan lafaz ya, dengan lafaz mufrad, tajri bi'ayunina. ayunina. Ya. Bahtranu uh, berlayar dengan penglihatan mata-mata kami. Bukanlah matanya Allah, bukan maknanya Allah memiliki lebih daripada dua mata, tidak. Ya, ucapan jamak boleh diucapkan ya seseorang seperti selalu saya berikan perumpamaan tatkala saya mengatakan ya lebih baik tangan-tangan kita ini di atas daripada tangan-tangan yang di bawah tangan-tangan jamak bukan maknanya saya memiliki lebih daripada dua tangan tapi ketika saya gunakan kata-kata kita saya boleh menggunakan jamak bahkan ketika saya berdiri di sini saya sendiri ini saya katakan kepada kalian semua kami berdiri di sini sebagai panitia, padahal saya sendiri. Boleh saya gunakan kata-kata kami? Boleh, begitulah Allah mengatakan, "Na inna nahnu." Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran. Bukan maknanya Allah itu banyak. Demikian juga kata-kata ayun, mata-mata, bukan maknanya Allah matanya banyak. Tapi ketika Allah menyebutkan kata penggantinya kami, maka dia gunakan jama. Ya. Wa annahu subhanahu laisa bi'awar. Allah itu bukanlah matanya bicak. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda terkala menyebutkan tentang dajjal, innahu a'war. Dajjal itu matanya bicak. Wa inna rabbakum laisa bi'awar dan Tuhan kalian tidak matanya bicak. Tatkala mata Allah tidak bicak berarti sempurna ada berapa? Dua mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Ya, dan itulah kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sekarang Allah tutup dirinya karena kita belum sanggup, belum mampu. Allah hijab agar berguna, beriman kepada perkara gaib. Ya. Kalau enggak mana arti keimanan kepada perkara gaib? Alladzina yu'minuna bil gaib. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Ya. Kita imani, ahlu kalam tidak. Kalau Allah dilihat berarti dia ada dalam satu jihad. Ya. Kalau dalam satu jihad berarti dia ada dalam makhluknya. Sebelum makhluk diciptakan Allah di mana? Inilah perkataan siapa? Ahlul kalam. Naam. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamati bi absarihim kama yarawna al-qamara lailatal badri bi khabari sadiqi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. وأنه سبحانه يهب وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة biabsarihim sesungguhnya orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka di hari kiamat dengan penglihatan-penglihatan mereka kama yaronal qamar sebagaimana mereka melihat bulan purnama Lailatul Badri di malam purnama bi khabar sadiq karena itu terdapat dalam hadis yang Nabi SAW sampaikan dan Nabi jujur riwayatnya sahih Ya. Kata Nabi, "Innakum tarawna rabbakum," kalian akan melihat Tuhan kalian. Ya, hianan dengan mata kepala kalian. Naam. Wa anna law asabi bi biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min qalbin illa wa huwa baina asba'aini asba'aini min asabi'ir rahmani azza wa jalla. Wa anna lahu asabi' dan Allah memiliki jari-jari. Biqaulin Nabi dan itu pun dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita mengarang tentang Allah sedikit pun. Kita hanya menunggu informasi daripada Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, "Ma min qalbin illa wa huwa baina asba'aini min asabir rahman azjala." Taklah ada hati kecuali dia di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sebagaimana dia ingin, dingin sebagaimana dia kehendaki. Ya, sampai di sini. Tak kan? ada pertanyaan ya dan ini adalah pertanyaan yang sifatnya subuhat daripada ahlul kalam mereka mengatakan kalian wahai orang-orang beriman yang mengaku sebagai ahlus sunnah mengatakan Allah SWT itu menetapkan sifat dalam tentang dirinya dalam Quran bagaimana dengan firman Allah wala takunu ladina nasullah fa ansahum anfusahum janganlah kalian menjadi bagaikan orang-orang yang melupakan Allah sehingga akhirnya Allah melupakan mereka. Kata mereka, kalau kalian mengaku memahami Quran secara zahir, berarti ini menunjukkan Allah memiliki sifat lupa. Karena Allah mengatakan, janganlah kalian meniru orang-orang yang melupakan Allah, akhirnya Allah melupakan mereka. Berarti Allah punya sifat lupa. Hai kalian Wahabi, nah, begitulah kira-kira. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Quran itu tak akan berbenturan satu sama lain. Karena semuanya datang daripada Allah. Allah yang mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tak pernah lupa. Bagaimana ini ayat kita benturkan? Apakah kita buang dua-dua? Ya, atau kita bagaimana mengkompromikannya? Ya, subhanallah. Makna di sini Allah melupakan mereka bukan maknanya Allah lupa sebagaimana lupanya kita dengan si fulan si tidak. Sebagaimana dalam bahasa kita sehari-hari ya ada seorang murid degil luar biasa marah gurunya tak dilihat sedikit pun sama sang guru. Makna tak dilihat nampak enggak sama sang guru? Tahu enggak sang guru? Tahu. Ya, ini sebagai balasan atas kedegilannya. Ya. Murid itu memang degil luar biasa akhirnya marah gurunya, dilupakan guru dia, tak ditirgi sama tirgi bahasa ini bahasa Medan ya. Tak di <laughs> tak diingat sama sekali, dilupakan sama sang guru. Dimasukkan pun tidak namanya pertanyaannya. Benarkah guru benar-benar lupa kemana? Tidak, guru tak lupa. Ini sebagai balasan. Bahasa Indonesia boleh nggak seperti itu? Dan ini bahasa Arab seperti itu pula. Bukan Allah maknanya Allah lupa tuh blank tak tahu nggak ini hukuman Allah lupakan di maknanya Allah tidak acuhkan dia. Dan banyak ayat-ayat. turu ilaihim yaumil qiyamah Allah tidak melihat kepadanya di hari kiamat. Berarti dia tak terlihat Allah. Siapa bilang? Allah pasti melihat semua hamba-hambanya. Mana tidak melihat kepadanya apa? Tidak mengacuhkannya, mempedulikannya. Paham? Inilah juga ayat-ayat lain. Wa makaru wa makar Allah. Mereka buat makar, maka Allah buat makar. Ya, berarti Allah buat makar. Makar dalam sifat manusia tak sama dalam pengertian makar Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah menipu. Makar manusia ya. Ini namanya adalah bil muqabalah. Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana jika ada hamba buat makar dengannya, dia balas dengan yang lebih dahsyat daripada apa yang dibuat. Wa makaru wa Allah. Orang-orang kafir membuat makar ingin membunuh Nabi, semua mereka buat upayakan. Allah lebih lihai membuat makar daripada apa yang mereka buat. Ini bil muqabah lah. Ya, sebagai balasan. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan Tuhan Rabbul Alamin. Andai kata ada musuh buat makar dia tak pandai balas, ini lemah, ajzun, Allah mustahil lemah. Paham? Banyak ayat semacam ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk muqabalah, balasan. Tak disebutkan secara mutlak. Jangan kau katakan berarti Allah memiliki sifat makar ya. Secara mutlak tidak. Allah membuat makar kepada orang makar kepadanya. Ya. Bagaimana dengan akidah yang hanya menetapkan 20 sifat yang wajib bagi Allah? Inilah akidah apa? Syariah 20 yang mustahil bagi Allah. Apalagi ini empat sifat yang ini ini pelajaran kita dulu ini. Sebelum Allah tambahkan kepada kita ilmu pengetahuan, awasan Quran dan Sunnah. Ya, Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.